Sebab dengan mengamalkan Al-Quran al dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan jalan yang akan mengantarkan kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dan itu yang menjadi harapan kita semua. Tidaklah kita berada di tempat ini salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sebagian kita melelah-lelahkan dirinya mendatangi tempat ini dari wilayah-wilayah yang jauh menempuh perjalanan menuju ke tempat ini berjam-jam melainkan dengan tujuan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan talabul ilmi agar diberi kemudahan untuk memahami Al-Quranul quran Karim dan Sunnah Nabi Alaihi Wasallam. Kita memohon kepada Allah Azza wa Semoga kita termasuk di antara yang disebutkan oleh Rasulullah Al-Karim sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman سهل الله له به طريقا إلى الجنة Barang siapa yang menempuh perjalanan dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu ilmu syar'i maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju al-jannah al-jannah tempat di akhirat yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Azza wa Jalla. Wala najziyanna alladziina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami pasti akan membalas orang-orang yang bersabar akan memberikan balasan kepada mereka dengan yang terbaik disebabkan apa yang telah mereka amalkan dan Allah Azza wa Jalla juga berfirman man 'amila salihan min zakarin aw unsa, wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah la najziyannahum ajrahum لأحسن ما كانوا يعملون Barang siapa yang amal saleh apakah dia seorang lelaki atau dia seorang wanita dan dia mukmin kami akan memberikan kepada yang kehidupan yang baik dan kami akan membalas mereka dengan balasan yang terbaik berdasarkan apa yang telah mereka amalkan. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi balasan yang terbaik dari apa yang telah kita usahakan berjalan untuk mendapatkan ilmu. Semoga amalan kita ini menjadi sebab Allah Azza wa Jalla membebaskan kita dari عذاب ذات التعميم معاشر الإخوة رحمنا الله وإياكم terlebih pada masa-masa ini masa yang penuh dengan fitnah di masa-masa kaum muslimin mayoritas mereka jahil terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam jahil terhadap ayat-ayat Allah terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berlomba-lomba untuk meraih dunianya sangat sedikit di antara mereka yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih memprioritaskan kehidupan akhirat. Padahal kehidupan akhirat itulah yang paling utama. Yang harus menjadi prioritas setiap hamba. Allah Azza wa Jalla berfirman, Wa fima ataaka Allahu الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين hendaknya engkau mencari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu yang utama adalah ad-darul akhirah untuk meraih kehidupan akhirah kehidupan yang sesungguhnya kehidupan yang kekal bukan kehidupan dunia ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menggali parit dalam peristiwa perang Khandaq sambil menggali parit beliau mengatakan Allahumma la aisha illa aisha akhirah Ya Allah tidak ada kehidupan kecuali kehidupan akhirat. Itulah kehidupan yang sesungguhnya. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan engkau melupakan engkau punya bagian merasakan kehidupan dunia. Silakan. Bukan hal, bukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala menikah silahkan mencari rezeki silahkan mencari apa yang dihalalkan oleh Allah Azza wa silahkan namun yang prioritas adalah senantiasa menjadikan kehidupan akhirat adalah hal yang paling utama. Masyarakat muslimin rahimakumullah ini yang banyak dilupakan oleh manusia. Bahkan kaum muslimin. Sehingga kita melihat orang-orang yang menekuni Alkitab wa Sunnah dan semangat belajar Alkitab wa Sunnah sangat-sangat sedikit sekali. Padahal kalau kita melihat pengumuman yang telah disebarkan sudah cukup maksimal. Pintu pintu masjid terbuka lebar. Seorang yang masuk ke dalamnya menghadiri kajiannya gratis. Terbuka untuk umum muslimin muslimat. Namun manusia masih mencari hal-hal yang menyenangkan kehidupan dunia mereka yang melalui mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mendengarkan akan diadakan acara konser misalnya artis pula grup band pula meskipun bayar diadakan di stadion penuh itu bayar lagi Subhanallah. Tidaklah hal ini terjadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Melainkan antum harus mengetahui bahwa kita hidup di zaman gurubatul Islam keterasingan Islam asingnya syariat Allah subhanahu wa ta'ala di tengah-tengah para penganutnya jahilnya sekian banyak kaum muslimin terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qalilun min ibadiy syukur. Dan sedikit di antara hamba-hambaku yang benar-benar mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di tengah-tengah keterasingan syariat Allah ini tentang asingan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Imam Muslim bada Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba Islam itu dimulai dalam keadaan asing dan akan tiba satu masa di mana Islam itu kembali menjadi asing maka berbahagialah akan meraih surga bagi orang-orang yang asing tersebut. Sebagian menyebutkan bahwa yang dimaksud surga adalah pohon yang ada di dalam al-jannah. Ini akan mendapatkan surga bagi orang-orang yang asing tersebut. Disebutkan dalam riwayat yang lain penjelasan orang-orang yang asing ini الذين yuslihun عند فساد الناس orang-orang yang senantiasa melakukan perbaikan mengajak manusia kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah manusia yang penuh dengan kerusakan itulah hurmat keterasingan Islam syariat Allah Subhanahu wa taala banyak dilupakan oleh para manusia. Sedikit di antara mereka yang diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengenal sunnah memahami sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Namun hendaknya seorang jangan bersedih dengan keterasingan tersebut dan minimnya orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab sesungguhnya mereka telah terhibur dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan mereka yang bersabar di atas iman, di atas amal saleh. Mereka akan meraih sebuah kenikmatan yang tidak akan diraih kecuali orang-orang yang senantiasa bersabar dalam berjalan di atas kebenaran. Di antara hiburan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada kaum mukminin adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat An-Nisa. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa man yuti' Allah wa Rasul فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء wa ulaika rafiqa Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul maka mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada mereka dan mereka dikumpulkan bersama orang-orang yang telah Allah berikan nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para rasul. Dan mereka adalah sebaik-baik teman, pendamping. Ayat Allah Subhanahu wa taala ini merupakan hiburan bagi kaum mukminin. Mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang mulia dari kalangan orang-orang yang saleh dari kalangan kaum mukminin al-khullaf para nabi, para rasul, siddiqin mereka akan dikumpulkan di dalam jannah Maka ini hiburan ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang mengharuskan bagi seorang mukmin untuk bersabar dan bersabar di tengah-tengah berbagai cobaan yang dihadapi dalam kehidupan dunia. Cobaan dunia, fitnah wanita, fitnah asyubuhat, berbagai macam kesesatan dan penyimpangan. Lalu kemudian dia bersabar untuk kokoh di atas al haqqah di tengah-tengah keterasingannya. Namun dia bergembira sebab Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah mengingkari janjinya. Apabila dia komitmen, dia istiqamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan kepada mereka. Dimasukkan ke dalam al-jannah berkumpul bersama dengan ahlul iman. Mereka adalah teman-teman yang terbaik. Masyarakat muslimin rahimahumullah. Itulah yang menjadi harapan kita. Oleh karena itu, sabarkan diri. Sabarkan keluarga. Didik mereka dengan kebaikan. Ajarkan kepada mereka Alkitab wa Sunnah agar mereka berjalan di atas al-haq. Seorang lelaki bersama istrinya, anak-anaknya, orang tuanya. Apabila mereka seluruhnya bersatu padu, sepakat untuk berjalan di atas al-haq, menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman dalam kehidupannya, maka mereka akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam jannah. Jannah adn. Yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Mereka akan memasuki jannah adn surga yang penuh dengan kenikmatan. Mereka akan memasukinya bersama dengan orang-orang yang saleh dari orang tua mereka, dari istri-istri mereka dan dari keturunan mereka. Sungguh merupakan kenikmatan bagi orang-orang yang bersabar untuk berjalan di atas kebenaran ini. Itulah kenikmatan yang mereka raih. Bayangkan kalau seorang pergi jauh jauh dari keluarganya di tempat asing bertahun-tahun lamanya lalu kemudian dia kembali ke kampung halaman bertemu kembali dengan istrinya dengan anak-anaknya apa yang dia rasakan kerinduan kebahagiaan kebahagiaan yang luar biasa. Itu yang dirasakan seorang ketika terjadi pertemuan setelah sekian tahun lamanya mereka terpisah. Bertemu kembali. Kebahagiaan yang luar biasa. Itu dalam kehidupan dunia. Lalu bagaimana dengan seorang yang dia meninggal dunia dia terpisahkan dari sanak keluarganya. Bertahun-tahun lamanya menunggu kapan tegaknya hari kiamat. Ketika datang hari kiamat, lalu mereka melalui berbagai macam proses penghisaban, timbangan amalan dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka. Menjadikan seluruh keluarga itu menjadi ahlul jannah bertemu kembali yang ini bertemu istrinya bertemu anak-anaknya di tempat yang penuh dengan kebahagiaan tentu dia akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa maka ini hiburan bagi kaum mukminin yang mengharuskan kita untuk selalu bersabar bersabar untuk hidup bersama orang-orang yang senantiasa komitmen di atas agama Allah, di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hingga Allah Subhanahu wa taala memanggil kita mengakhiri kehidupan kita di dunia ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرضا sabarkan dirimu untuk senantiasa bersama dengan hamba-hamba Allah yang senantiasa beribadah kepada Rabb mereka di pagi hari dan di petang hari karena mereka hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu Jangan sekali-kali engkau berpaling dari mereka. Jangan. Meskipun jumlah mereka sedikit, meskipun mereka itu orang-orang miskin yang tidak memiliki status sosial terpandang di tengah masyarakatnya, tidak punya kedudukan di tengah masyarakatnya, tapi mereka adalah orang-orang yang sabar untuk menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah fitnah yang sedang melanda. Sabarkan diri untuk selalu bersama mereka. Yang sedang senantiasa beribadah kepada Allah serta mengharapkan wajah Allah Azza wa Jalla. Jangan engkau berpaling dari mereka. Wala ta'du ainaka anhum Jangan sekali-kali engkau berpaling dari mereka. karena hanya mengharapkan perhiasan dunia. Ah, berkumpul dengan salafiyin tidak mendatangkan kekayaan. Tidak menyebabkan orang jadi kaya. Malah tambah melarat. Kalau begitu saya tinggalkan aja mereka. Cari dunia. Sibuk dengan dunia. Berkumpul dengan ahli dunia. Mereka merasakan kehidupan dunia. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam kehidupan dunia, nikmat dunia. Wa ma fil akhirati min Tapi tidak punya bagian di akhirat. Itulah kerugian yang sebenarnya. Itulah kerugian. Ketika mereka tidak yakin akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala bahwa kehidupan akhirat adalah merupakan kehidupan yang terbaik bagi kaum ini, Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang kekal. Pada khasirah alladziina kadzabu bi liqa'illah. Sungguh merugi orang-orang yang mendustakan pertemuannya dengan Allah Subhanahu wa taala sahabat untuk selalu bersama dengan hamba-hamba Allah yang komitmen beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina. Jangan engkau mengikuti, jangan engkau menaati orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari mengingat kami, dari berzikir kepada kami. Dan dia mengikuti hawa nafsunya, sehingga urusannya tercerebel dia ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala tidak diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika kita tinggal di satu wilayah tidak ada yang mengamalkan sunnah kecuali kita sendiri bersama keluarga misalnya baca ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan dia bersama keluarganya yang mukmin yang taat, bersama dengan orang-orang yang saleh. Kehidupan dunia, kehidupan yang sementara, masyarakat muslim kita semua akan meninggalkan Tinggal kesabaran kita yang dituntut. Sabar. Kehidupan dunia itu hanya sebentar. Tidak lama lagi kita akan meninggalkannya. Setelah kita meninggal, apabila dia komitmen di atas Al-Quran dan Sunnah maka dia akan terus merasakan kebahagiaan dan tidak ada lagi kesedihan tidak ada lagi kesedihan ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun ketahuilah bahwa wali-wali Allah Tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak ada perasaan sedih. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang beriman dan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hiburan yang kedua dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abbas رضي الله تعالى عنهما ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد Aku melihat Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diperlihatkan kepada umat-umat sebelum aku, maka aku melihat ada seorang Nabi yang pengikutnya segelintir orang, Allah. beberapa orang. Jumlah yang ada sekarang ini melebihi Allah. Ada yang mengatakan Allah dari 3 sampai 10. Ini beberapa orang saja. Ini nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan al-haq. Pengikutnya cuma beberapa orang saja, dihitung jari. Dan aku melihat seorang nabi pengikutnya satu orang, pengikutnya dua orang. Bahkan aku melihat seorang nabi tidak punya pengikut sama sekali seorang nabi tidak punya pengikut sama sekali. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menerangkan kepada kita bahwa al-ibrah tidak bil Yang menjadi tolak ukur kebenaran tidak ditinjau dari jumlah yang banyak. Tidak ditinjau dari jumlah yang banyak manhaj Islam bukanlah manhaj yang melihat suara terbanyak adalah suara kebenaran. Suara terbanyak suara Tuhan. Itu bukan manhaj Islam. Bukan manhaj yang berasal dari kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun kebenaran itu dilihat kepada pedomannya. Siapa yang berjalan di atas Alkitab wa Sunnah, maka dia yang berjalan di atas kebenaran. Meskipun dia seorang diri. Meskipun dia sendirian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita seorang nabi tidak punya pengikut sama sekali. Tidak ada yang mengikutinya. Subhanallah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita hidup ada yang bersama kita yang mau berjalan di atas Alkitab dan Sunnah komitmen. Alhamdulillah satu orang, dua orang, tiga orang, sepuluh orang. Alhamdulillah nikmat yang besar. Antum tidak hidup sendiri, di antara nabi ada yang tidak punya pengikut sama sekali. Luar biasa cobaan yang mereka hadapi. Ada yang pengikutnya cuma satu, ada yang pengikutnya cuma dua. Ketika dia punya problem, ya, seseorang yang komitmen di atas kitab sunnah, kalau dia hidup sendiri, ketika punya masalah, mau dilaporkan kemana, mau curhat kemana? Kalau hidup sendiri, berat seseorang itu akan kuat ketika dia punya teman. Dia akan merasa kuat. Sehingga ketika ada permasalahan dia bicarakan. Semakin banyak itu semakin akan menguatkan. Maka seorang mukmin adalah seorang yang senantiasa bersabar di atas keterasingan itu dia hidup sendirian, apabila dia komitmen di atas Alkitab wa Sunnah bersabar di atasnya, maka dialah ahlul haq. Oleh karena itu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menjelaskan tentang siapa jamaah ahlul haq yang berjalan di atas kebenaran itu yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ancaman neraka. Kata beliau, "Al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak." Jamaah itu adalah yang sesuai dengan kebenaran, yang sejalan dengan kebenaran. Meskipun engkau sendirian. Meskipun engkau sendirian. Wajib baik kita bersabar meskipun seorang hidup sendiri atau bersama yang minoritas namun mereka adalah orang-orang yang tekun mempelajari Alkitab dan Sunnah dan mengamalkannya maka kalian adalah ahli hak kemudian hadis yang ketiga meskipun hadis ini diperselisihkan oleh para ulama sebagian para ulama melemahkan dan sebagian para ulama menganggap hadis ini hasan dengan datangnya beberapa jalur yang saling menguatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yahmilu hadzal ilm min kulli khalafi uduluhu yanfuna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin yang membawa ilmu ini dari setiap generasi yang membawa ilmu syar'i yang membawa ilmu sunnah ilmu kitab was sunnah adalah orang-orang yang adil orang-orang yang terpercaya orang-orang yang amanah maka mereka inilah orang-orang yang bangkit untuk menepis dan membantah perubahan orang-orang yang berlebih-lebihan di dalam memahami agama Allah. Keyakinan yang batil dari orang-orang yang menyimpang dan penakwilan orang-orang yang jahil. Yang bisa melakukan itu adalah ahlul ilm. Orang-orang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk fokus di atas al-haq. Berjalan di atas kebenaran. Tekun mempelajari al Alkitab wa Sunnah. Maka itu adalah merupakan amanah yang diemban oleh seorang mukmin untuk senantiasa mendakwahi manusia agar mereka kembali kepada al-haq memahami Alkitab dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang-orang yang terpercaya. Maka ini kesaksian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang membawa ilmu ini dengan penuh keikhlasan, komitmen di atas Alkitab dan Sunnah, maka dia adalah seorang yang terpercaya, seorang yang amanah, dan dia mengemban amanah yang berat, menyampaikan ad-da'wah, menyampaikan Islam yang sahih, berasal dari sumbernya yang jernih al karim Al-Karim al Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita telah memahami hal ini, ma'asyiral muslimin rahimahumullah maka ada beberapa kaidah yang penting untuk kita pahami dalam memahami ahlus sunnati wal jamaah. Namun sebelum itu, perlu kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud ahlus sunnah. Agar kemudian kita memahami definisi ahlus sunnah dengan pemahaman yang benar lalu kemudian kita berusaha untuk berjalan di atas prinsip-prinsip sunnah tersebut. Sebab tidak setiap orang ketika dia mengakui dirinya sebagai ahlu sunnah, maka dia benar dari ahlu sunnah. Yang menjadi tolak ukur bukan pengakuan, tapi kenyataan, pengamalan. Meskipun seorang mengaku, beribu-ribu kali dia mengaku sebagai ahlu sunnah, namun ketika melihat amalannya, ketika melihat secara kenyataan, dari prinsip-prinsip yang ternyata prinsip-prinsip yang batil yang menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah tersebut. Lalu apa yang dimaksud ahlu sunnah wal jamaah? As-sunnah jika disebut as-sunnah dalam istilah para ulama salaf bukan yang dimaksud istilah sunnah itu seperti yang dipahami oleh kebanyakan kaum muslimin yang menjadi istilah sebagian para fuqaha ahli usul bahwa sunnah itu adalah yang bukan wajib. Ini yang banyak dipahami. Yang sunnah itu artinya apa? Yang bukan wajib. Sehingga ketika disebut sunnah Rasul, maksudnya sunnah saja, boleh ditinggalkan. Ini pemahaman yang keliru. Meskipun ini memang istilah yang digunakan oleh ahlul usul. Salat rawatib misalnya hukumnya sunnah. Salat duha hukumnya sunnah. Dan seterusnya. Namun bukan itu yang dimaksud dalam pembahasan kita dan dalam istilah para ulama ustaz ketika menyebut istilah sunnah dan ahlu sunnah. Namun yang dimaksud as-sunnah adalah sebuah metode, satu manhaj, satu jalan dalam beragama yang telah ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Itu yang dimaksud as-sunnah dan berjalan di atas sunnah. Lawan dari sunnah adalah bid'ah. Ada yang berjalan di atas sunnah, ada pula yang berjalan di atas bid'ah. Maka seorang yang komitmen berjalan di atas bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dikatakan mereka inilah orang-orang yang berjalan di atas sunnah atau dengan istilah ahlu ahlu sunnah yang berjalan di atas prinsipnya, berjalan di atas akidahnya, manhajnya itu ahlu sunnah. Yang menunjukkan hal ini diantaranya adalah hadis Ali irbat bin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنوازل وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة Siapa di antara kalian yang dipanjangkan usianya setelah aku maka dia akan melihat banyak perselisihan. Jadi perselisihan yang terjadi di tengah-tengah umat ini itu bukan prediksi tapi itu merupakan sunnatullah pernyataan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan duga-duga bukan prediksi Ketika beliau mengatakan, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Beliau menyampaikan sesuatu yang akan terjadi karena beliau menyampaikan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala bahwa umat ini akan akan berselisih. Umat ini akan berpecah. Maka bisa terjadinya perselisihan dan perpecahan itu nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnah. Dan sunnah al-khulafa'ur rasyidun. Mereka adalah para pemimpinnya, para sahabat. Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum. yang mereka adalah orang-orang yang diberi hidayah telah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpegang teguhlah kalian dengannya. Gigitlah dengan gigi geraham kalian. Hati-hati kalian dengan perkara baru dalam agama karena setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sunnah dan menyebut bid'ah memerintahkan kepada umatnya untuk berpegang kepada sunnah dan meninggalkan bid'ah. Maka sunnah itu lawan dari bid'ah tersebut. Orang yang berjalan di atas jalannya Rasulullah SAW dan jalannya para sahabat yang terutama dari mereka adalah Al-Khulafa Rashidun. Mereka adalah yang berjalan di atas sunnah. Yang tidak berjalan di atas jalan tersebut mereka disebut ahlul bid'ah. Dan ini dikuatkan lagi dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Alaihi Wasallam menjelaskan tentang perpecahan yang terjadi di kalangan umat ini menjadi 73 golongan. dari Fasatastariku ummati ala salatin wa sab'ina syurqah. Akan berpecah umatku menjadi 73 golongan. Kulluha finnar. Semuanya di dalam neraka. Tuh, kejam betul. Kadang-kadang yang komentar begitu. Kejam betul, semuanya dalam neraka. Loh ini yang mengatakan siapa? Yang mengatakan ini adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak menyampaikan apa yang keluar dari lisannya melainkan wahyu dari Allah تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى beliau tidak mengucapkan sesuatu dari hawa nafsu beliau tidak mengucapkan itu karena emosional bukan namun apa yang beliau sampaikan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala beliaulah yang mengatakan kullu hafinar Semuanya itu di dalam neraka. Illa wahidah kecuali satu. Ada yang mengatakan, oh ini hadis tidak benar. Sampai mengatakan hadis ini palsu. Yang sahih itu adalah hadis yang diriwayatkan dari Nabi yang mengatakan semuanya di dalam surga kecuali satu, yaitu kaum zindiq Itu disebutkan oleh Kang Zalal Syi'i Rafidhi seorang berpemikiran Syiah Rafidah dari Bandung yang menyebutkan bahwa yang sahih adalah semuanya dalam suka kecuali satu zindik hadis palsu disohihkan, hadis yang sahih dikatakan palsu. Ini seenak perutnya berbicara tanpa ilmu sama sekali. Tanpa mengerti ilmu hadis. Mensahihkan dan membaikkan hadis berdasarkan hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hadis-hadis datang dari berbagai jalur dan disahihkan oleh para ulama bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyebutkan 73 golongan itu semuanya bisa neraka kecuali satu yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau ditanya, Waman ya Rasulullah, siapa satu golongan itu Rasulullah? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia jamaah. Yang selamat itu adalah al Dalam riwayat yang lainnya dihasankan oleh para ulama, menjelaskan makna al-jamaah dia ma ana alaihi al-yawma wa ashabi siapa yang berjalan di atas jalanku dan jalannya para sahabat jadi ini selalu dijadikan sebagai mi'yarul haq untuk mengenal sebuah kebenaran apabila berjalan di atas jalannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Itulah al-haq Siapa yang berjalan di atasnya, mereka itulah yang disebut sebagai ahlul haq, ahlus sunnah. Dan disebut juga ahlus sunnah wal jamaah. Kok disebut al-jamaah? Iya, disebut al-jamaah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya sebagai al-jamaah. Wahiyal jamaah. Yang selamat itu adalah jamaah. Namun bukan yang dimaksud al-jamaah di sini adalah kelompok yang menamakan dirinya jamaah gitu. Kalau itu kan banyak. Masing-masing menamakan dirinya jamaah. Ada jamaah Islamiyah, jamaah Tabligh, ada jamaah Muslimin, Jamus. Selagi Islam jamaah, ada lagi jamaah-jamaah, macam-macam jamaah-jamaah Dan bukan itu yang dimaksud. Namun yang dimaksud al-jamaah yang diterangkan oleh Rasulullah SAW yang berjalan di atas jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Oleh karena itu, sebutan al-jamaah ini bukan yang dimaksud komunitas tertentu yang berkumpul tinggal di wilayah yang sama, bukan. Bahkan seorang diri, kalau dia tinggal di satu kampung, dia seorang diri yang berjalan di atas jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, maka dia disebut al-jamaah. Meskipun seorang diri, itulah yang dikatakan oleh Nabi Saud radhiyallahu anhu. al jamaah ma wafaqa al-haqqa wa in kunta Jamaah itu adalah yang sejalan dengan kebenaran. Meskipun engkau sendirian. Dalam riwayat yang lain beliau mengatakan al jamaah semua wafaqa ta'atullah wa rasulullah Jamaah itu adalah yang sejalan dengan ketaatan kepada Allah meskipun engkau sendirian. Sendiri kok disebut jamaah? Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutnya jamaah. Lalu jamaahnya mana? Jamaahnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaahnya adalah para sahabat. Jamaahnya adalah siapa yang mengikuti mereka di setiap zaman. Itulah jamaahnya. Jadi istilah jamaah tidak mesti berkumpul dalam satu partai, dalam satu kelompok, bukan. Seorang hidup sendiri, dia tetap memiliki jamaah. Jamaahnya adalah Rasulullah SAW dan para sahabat. Seorang penyair mengatakan, ahlul hadithi humu ahlul nabi wa illam yashabu nafsahu anfazahu sahibu. Ahli hadis, orang berpegang teguh kepada hadis, mereka adalah keluarga Nabi, pengikut Nabi. Meskipun mereka tidak bersama Nabi dalam hal jasadnya, namun jiwa-jiwa dan ruh-ruh mereka bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari sini kita memahami bahwa ahlu sunnah jamaah bukanlah sebuah istilah untuk sebuah kelompok yang baru muncul sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada pendirinya, ada aturan-aturannya. Bukan. Sehingga kalau ditanya siapa pimpinan ahlu sunnah jamaah, pimpinannya yang mendirikannya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga kita mengetahui bahwa istilah ahlu sunnah wal jamaah itu adalah Islam itu sendiri. Islam itu sendiri. Lalu kenapa kok tidak mengatakan Islam? Cukup dengan Islam saja, cukup mengatakan Muslim. Kok ada tambahan ahlu sunnah wal jamaah lagi? Sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam muncul berbagai macam pemikiran dan pemahaman yang seluruhnya menisbatkan diri mereka kepada Islam. Iya, kan? muncul khawarij, muncul qadariyah, para pengingkar takdir, muncul jabriyah, muncul lagi Mu'tazilah, syiar rafidah dengan berbagai macam sektenya. Dan kelompok-kelompok seterusnya bermunculan. Diketahui siapa pendirinya, siapa pelopornya, siapa provokatornya, diketahui apa aturan-aturannya, apa prinsip-prinsipnya, jelas. Mereka ini bermunculan ke peninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga para ulama kemudian memasyurkan istilah ahlu sunnah wal jamaah yang memang asal istilah ini datang dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang telah kita terangkan. Istilah ini ada dalam hadis-hadis Nabi. Lalu dipopulerkan oleh para ulama ustadz untuk membedakan antara Islam yang sahih yang senantiasa menjadikan tolak ukur kebenaran Al-Quran dan Sunnah dan apa yang diamalkan dan menjadi bimbingan para sahabat Allah anhu dengan yang selain mereka. Sehingga kalau dikatakan sekarang, apakah engkau seorang muslim? Gak cukup. Akan ada lanjutan pertanyaannya. Muslim, muslim apa? Ahmadiyah saja ngaku sebagai Muslim Ahmadiyah yang mengaku bahwa Mirza Gulam Ahmad itu seorang nabi kafir murtad mengaku sebagai seorang muslim Syiah Rafidah Syiah yang mengatakan bahwa para sahabat itu kafir sepeninggal Rasulullah Alaihi Wasallam. Khomeini yang mengatakan bahwa Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma mereka adalah dua berhala Quraisy yang mengatakan bahwa Al-Quran yang ada di tangan kaum muslim ini berubah dan keyakinan-keyakinan batil yang lainnya yang menyebabkan mereka itu kafir keluar dari Islam juga mengaku sebagai seorang muslim. Jadi pernyataan muslim itu tidak cukup. Maka muncul istilah ahli sunnah wal jamaah. Yang memiliki prinsip-prinsip yang jelas. Ahli sunnah wal jamaah ini, ya, selain mereka populer dengan nama ahli sunnah wal jamaah, mereka juga populer dengan istilah-istilah yang lain. Di antaranya, mereka juga disebut apa ifatun mansurah kelompok yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala yang komitmen di atas al-haq. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. Akan senantiasa ada kelompok dari umatku ini yang mereka senantiasa komitmen di atas al-haq dalam mereka baik alal haqqi mansura di atas kebenaran mereka diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisih mereka orang-orang yang meninggalkan mereka hingga datangnya ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala mereka juga disebut al-firqatun najiyah artinya kelompok yang diselamatkan oleh Allah berdasarkan hadis yang kita sebutkan tadi dan mereka juga disebut dengan istilah salaf atau salafiyun. Seorang yang menisbatkan dirinya kepada salaf. Yang dimaksud salaf di sini adalah mereka-mereka yang komitmen di atas sunnah Rasul shallallahu Alaihi Wasallam pada tiga kurun. Yang pertama yang menunjukkan kemuliaan Islam tiga itu. Tiga generasi زمرات الصحابة تابعين dan asbab tabi'in sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairun nasi qarni thumma alladziina yalunahum thumma alladziina yalunahum sebaik-baik manusia mereka yang hidup di zaman Rasul para sahabat kemudian generasi setelah mereka kemudian generasi setelah mereka tabi'in dan tabi'ut tabi'in mereka inilah orang-orang yang diberi pujian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat yang mengikuti para sahabat dari kalangan tabi'in dan asbab tabi'in. Mereka inilah yang disebut as-salafus saaleh Artinya generasi yang terdahulu yang senantiasa saleh komitmen di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengikuti jejak mereka, orang yang berjalan di atas bimbingan mereka disebut salafi. Salafi artinya nisbah kepada salaf. Mengikuti jejak dan langkah mereka. Dari sini kita mengetahui bahwa istilah salafi itu bukan kelompok. Istilah salafi itu sama dengan istilah ahlus sunnah wal jamaah. Istilah sunni. Istilah Salafi itu bukan istilah untuk sebuah partai yang didirikan ada pendirinya, ada aturan-aturannya, bukan. Oleh karena itu kalau salafiyun ditanya, siapa pimpinan kamu? Kalau yang dimaksud pimpinan pondok pesantren ya ada Pimpinan pondok pesantren. Tapi kalau yang dimaksud adalah yang memimpin kamu di dalam berislam. Yang mengajari kamu dalam berislam, Aturan-aturan kamu dari mana? Ketentuan-ketentuan hukumnya kamu dari mana? Jawabannya adalah Al-Quran dan Sunnah. Pendirinya adalah Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Pendirinya adalah Rasulullah Alaihi Wasallam. Nah, ma'asyurah Rasulullah Rasulullah Penisbatan seorang muslim kepada salat dengan mengatakan dirinya sebagai seorang salafi bukanlah satu hal yang tercela. Karena istilah salafi itu adalah merupakan kependekan dari makna bahwa saya adalah seorang muslim yang pedoman saya adalah Al-Quran wa Sunnah yang berjalan di atas bimbingan para ulama as Itu singkatannya apa? Salafi. Daripada dijelaskan panjang kan repot juga. Ya. Kamu muslimnya? Iya, saya muslim yang berpegang kepada Al-Quran wa sunnah dengan bimbingan para ulama salaf panjang. Kamu muslim? Iya, muslim salafi. Selesai. Singkat ya. Nanti kalau dia ingin mendapatkan penjabaran salafi itu, nah jelas ya. Salafi itu adalah penisbatan kepada salaf untuk membedakan cara beragama kita, cara memahami Al-Quran dan Sunnah kita, itu berdasarkan caranya generasi yang telah dipuji oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa Allah telah riba dengan keyakinan mereka dengan pemahaman mereka. Berbeda halnya dengan selain dari salafiyun yang memahami Al-Quran bukan dengan pemahaman salah, Memahami hadis bukan dengan pemahaman salah. Ada yang memahami Al-Quran dengan pemahaman mimpi. Jadi mendapatkan tafsir Al-Quran melalui mimpi, bukan melalui kitab-kitab tafsir para ulama ustaz. Sedang tidur, dalam tidurnya dia kedatangan seorang mungkin dia menganggap itu rasul kalau ada yang bermimpi bertemu rasul disesuaikan dulu rasul itu kan ada ciri-cirinya rasul itu ada sifat-sifat yang disebutkan dalam syama'ilnya para ulama telah menulis tentang syama'il Muhammadiyah di antara Imam Tirmidzi rahimahullah. Ah, disesuaikan. Kalau ada orang di dalam mimpi mengatakan, "Saya Rasulullah Muhammad." Ah. Kepalanya botak. Tidak punya jenggot. Maka itu bukan Rasulullah SAW Botak, tak punya jenggot. Pesek, pendek itu bukan Rasulullah membantah. Nah, meskipun dia mengaku Rasulullah. Jadi harus disesuaikan. Seorang bermimpi misalnya, dalam mimpi itu dibacakan kepadanya ayat Allah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah kalian adalah sebaik-baik umat dikeluarkan untuk manusia. Lalu diterangkan dalam mimpi itu maksudnya kamu kurus, kurus keluar. Empat bulan. Kalau nggak bisa setahun empat puluh hari. Dengan aturan-aturan. Yang sudah laku. Ya, dengan amalan-amalan yang sudah laku pendirinya jelas. Ya, ya. Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Sebelum itu sudah ada aturan seperti itu. Punya aturan-aturan yang sudah baku. Itu nggak bisa dirubah lagi. Empat hal yang harus diperbanyak, empat hal yang harus dikurangi, empat hal yang harus ini, harus itu, empat hal yang tidak boleh disentuh sama sekali. Itu sudah baku. Dari semenjak jamaah ini muncul, sampai sekarang coba lihat lagi pasti seperti itu tidak ada perubahan karena memang aturan jamaah tersebut sudah bagus seperti itu orang yang keluar berdakwah menyampaikan al-haq dengan ilmu menyampaikan kajian-kajian tidak dianggap huruf, karena mereka sudah memiliki istilah huruf, istilah hal istilah yang khusus Nah, makanya kalau dikatakan, eh, saya juga kurus Ini saya kurus dari rumah Kurus untuk sholat jamaah di masjid. Ya. merasa, nah, oh bukan itu maksudnya. Kurus yang khusus. Kenapa? Punya ketentuan sendiri, punya aturan sendiri. Nah ini menyimpang dari jalur Assalamualaikum. Begitu juga kelompok-kelompok yang lain. Ketika memahami ayat punya tafsiran sendiri. Ada yang menafsirkan berdasarkan akal, ada yang menafsirkan berdasarkan perasaannya. Ada yang menafsirkan suatu berdasarkan bid'ahnya. Antum bisa bayangkan ketika Syiah Rasulullah menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allah ya'murukum an tazbahu baqarah." Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyembelih bakara. Apa itu bakara? Hah? Apa bakara? Tapi betina. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kejadian ada di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kata mereka si Arab dalam tafsirnya yang dimaksud bakara adalah Aisyah radhiyallahu anha. A'udzubillah. A'udzubillah. Nah, itu penafsiran hawa nafsu. Oleh karena itu, kembali dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu harus kembali kepada pemahaman generasi diturunkannya Al-Quran dalam keadaan mereka hidup. Mereka mengamalkan Al-Quran dan Sunnah dalam keadaan Allah ridha kepada mereka. Dan Rasulullah SAW ridha kepada mereka. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وارضى عنه kaum terdahulu sabiqun al-awwalun dari kalangan para sahabat muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan kebaikan. Allah ridha kepada mereka. Persaksian tentang ridhanya Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat. kalau Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka. Allah ridha apanya? Menunjukkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dalam hal memahami agama ini. Dalam hal memahami Al-Qur'an dan Sunnah dan dalam hal mengamalkan Al-Qur'an dan Sunnah, Allah ridha kepada mereka. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Imam Malik rahimahullah ketika beliau mengatakan lan yasluha akhir hadhihi ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Tidak akan menjadi baik akhir dari umat ini kecuali apabila mereka merujuk kembali kepada generasi pertama generasi terbaik yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khairun nas sebaik-baik manusia. Dari sinilah kemudian kita menisbatkan diri kepada salaf. Yang menisbatkan diri kepada salaf disebut salafi. Jadi sekali lagi, istilah salaf itu artinya adalah Islam usaha seorang muslim untuk berislam dengan Islam yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dalam memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Ini ma'asyiral Oleh karena itu, bukan satu hal yang tercela ketika seseorang menisbatkan dirinya kepada salaf. Salafi. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala, beliau mengatakan la aiba ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaih wa ataza qabul بل minhu bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakun illa haqqan Tidak ada celaan bagi seorang yang menampakkan madhabus salaf. Menisbatkan dirinya kepadanya. Berafiliasi kepadanya. Bahkan wajib untuk menerima itu. Sebab madhabus salaf tidaklah melainkan kebenaran yang murni. Maka itu penisbatan yang mulia. Ma'asyiral muslim rahimahullah. Nah, as-salaf atau ahlu sunnah jamaah atau salafiyun itu memiliki prinsip-prinsip di dalam beragama. Yang prinsip ini selalu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara prinsip ahlu sunnah wal jamaah dalam hal mengenal al-haq mengenal kebenaran. Bagaimana ahlu sunnah mengenal kebenaran? Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Al-haqqu la yu'rafu birrijal. I'rif al-haqqa ta'rif ahla. Kebenaran itu tidak diketahui melalui orang-orang, melalui tokoh-tokoh apa yang dikatakan oleh si fulan pasti benar. Itu tidak begitu cara mengenal al-haq. Apa yang dikatakan oleh kiai fulan, apa saja yang keluar dari lisannya pasti benar. Yang tidak berasal darinya pasti batil. Itu tidak benar. Tidak demikian cara mengenal al-haq. Kata Ali bin Abi Thalib, "I'rif al-haq, ta'rif ahlahu." Kenali kebenaran itu, maka engkau mengetahui siapa orang-orang yang berjalan di atas kebenaran. Oleh karena itu di dalam Islam tidak diperbolehkan seorang itu fanatik bersikap asabiyah kecuali kepada Al-Qur'an dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tidak satupun di permukaan bumi ini seorang manusia yang diterima seluruh ucapannya kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain Rasulullah, apa yang dia ucapkan bisa benar bisa salah. Apa yang dia katakan bisa benar bisa salah. Siapapun dia, selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Malik rahimahullah pernah berada di sisi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau mengatakan kullu qalin yukhadhu wa yurad illa kalam sahibi hadzal qabr. Setiap ucapan bisa diterima dan bisa ditolak kecuali pemilik ucapan yang ada di kuburan ini. Beliau mengisyaratkan ke kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika seorang hendak mengenal kebenaran, pelajari dari sumbernya Al-Quran wa Sunnah pahami berdasarkan pemahaman para ulama salaf setelah engkau memahami itu kamu lihat siapa orang-orang yang berjalan di atas. yang berjalan di atasnya berarti dia ahlul haq yang menyimpang darinya berarti dia tidak berjalan di atas al-haq mudah dalam memahami kebenaran oleh karena itu para ulama salaf tidak satupun dari mereka yang menganjurkan seseorang untuk berpegang kepada ucapan manusia tertentu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setinggi apapun kedudukannya, meskipun dia dianggap sebagai salah seorang tokoh imam, semisal al-Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris rahimahullah Semisal Al-Imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah, misal Abu Hanifah rahimahullah, semisal Malik bin Anas rahimahullah. Bahkan mereka seluruhnya sepakat. Seluruh para imam ini sepakat mengatakan idza sahhal hadis huwa madhhabi. Apabila telah sahih sebuah hadis, itulah pendapatku. Jadi ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ucapan yang mereka junjung tinggi. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah tidak riba kalau ada dari kalangan umat ini yang fanatik kepada beliau semua apa yang dia ucapkan diambil semua meskipun berlawanan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak riba. Al Imam Syafi'i tidak riba. Ada seorang penyair dia mengumpulkan empat perkataan para imam dalam syair-syair tersebut. Dia mengatakan wa qawlu a'lamil huda la yu'malu bi qawlina biduni nassin yuqbal fihi dalilul akhdh bil hadith wa dhaka fil qadim wal hadith قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرض على الكتاب والحديث المرتضى ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الهجرة كل كلام منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بأقوال المخالف مخالف الأخبار وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أكل ذلك اطلبوا فانظر مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإن فيها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب والمنصفون يكتفون بالنبي صلى الله عليه وسلم dia mengatakan ucapan para tokoh orang-orang yang diberi hidayah itu tidak bisa diamalkan tidak bisa diamalkan apa yang mereka katakan kecuali dengan hadis dengan naf yang diterima dan ini adalah merupakan penjelasan wajibnya menerima apa yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meskipun bertentangan dengan ucapan-ucapan para tokoh itu. Di antaranya Abu Hanifah ketika dia mengatakan tidak sepantasnya bagi seorang yang berislam mengambil ucapanku sampai dia menyesuaikannya dengan Alkitab dan Sunnah. Demikian pula Imam Malik sambil dia mengisyaratkan ke kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, imam dari hijrah. Lalu dia mengatakan setiap ucapan bisa diterima dan ditolak kecuali ucapan pemilik kuburan ini. Demikian pula lima Syafi'i yang mengatakan, apabila kalian melihat ucapanku bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ambil hadis itu, ucapanku lempar ke dinding. Demikian pula Imam Ahmad. Beliau mengatakan, jangan engkau menulis apa yang aku ucapkan. Namun yang engkau tulis adalah hadis. Dalil yang aku sampaikan kepada kalian. Inilah makalah dan ucapan para imam-imam yang empat amalkanlah karena sesungguhnya di dalamnya terdapat manfaat untuk membantah orang-orang yang fanatik dan orang yang insaf yang bersikap adil mereka mencukupkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi para imam tidak satupun yang memerintahkan kepada para pengikutnya untuk taasub Ketika kita mempelajari madhab, belajar madhab, misalnya, belajar madhab Hambali, atau belajar madhab Syafi'i, belajar kitab Al-Ghaya wa Taqrib, madhab Tujuan para ulama menyebutkan perkataan-perkataan madhab, pendapat-pendapat madhab bukan untuk seseorang fanatik dan berpegang kepada itu saja tidak keluar dari dari madhab tersebut. Bukan itu yang dimaksud. Ketika disebut misalnya si fulan bermadhab Hambali, maksudnya apa? Maksudnya dia ketika belajar fikih berdasarkan madhab Al-Imam Ahmad, bukan untuk fanatik kepada madhab. Tapi dasar pengambilan ilmu fikihnya itu dari madhab Al-Imam Ahmad. Namun ketika di dalam madhab itu dia melihat ada yang menyelisihi hadis, maka hadis yang harus di diutamakan. Itulah yang diamalkan oleh para imam Al-Baihaqi rahimahullah taala yang banyak menguatkan mazhab al-Imam Syafi'i. Ketika beliau menemukan pendapat Imam Syafi'i bertentangan dengan hadis, beliau mengatakan al-Imam Syafi'i habibun fina wal haqqu ahabbu ilaina. Imam Syafi'i adalah orang yang kami cintai. Akan tetapi kebenaran lebih kami cintai daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Jadi dalam hal mengenal siapa yang berjalan di atas al-haq maka mereka mempelajari al-kitab was sunnah berdasarkan pemahaman salaf. Setelah itu mereka melihat. Oh ini kelompok ini berjalan di atas jalan yang tidak sesuai dengan prinsip sekarang. Begitulah cara mereka Islam. Prinsip yang kedua dalam hal al-bughd wal hubbu Kecintaan dan kebencian. Ahlu sunnah jamaah menjadikan tolak ukur cinta dan benci itu karena Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mencintai seorang melainkan karena Allah. Apa maksudnya mencintai seorang karena Allah? Dia tidak cinta kepada orang itu karena orang itu berjalan di atas al-haq. Di atas syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak membenci seorang, melainkan karena Allah. Kenapa dia membencinya? Karena orang ini menentang syariat Allah. Benci dan cinta karena Allah itu adalah merupakan tali yang sangat kokoh di dalam Islam. Diraikan oleh Abu Daud dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman Barang siapa yang mencintai seorang karena Allah, membenci seseorang karena Allah, memberi sesuatu karena Allah dan mencegah dari sesuatu karena Allah, maka sungguh sempurna keimanannya. Sempurna keimanannya. Maka seorang mukmin adalah yang menjadikan kecintaannya dan kebenciannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka mencintai seorang karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia menjalankan Islam, dia menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak benci kepada seorang karena orang itu menyukai syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada mujamalah tanpa basa mereka dalam bersikap karena ini masalah agama. Permasalahan agama. Ketika di zaman tabi'in muncul bid'ah yang disebut bid'ah al-qadariyah yang dibawa oleh seorang bernama Ma'bad bin Abdullah Juhani dia menyebarkan pemikirannya mengatakan bahwa tidak ada yang namanya takdir. Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui sesuatu itu terjadi bagaimana kejadiannya hingga terjadinya kejadian itu. Jadi menurut mereka saya ini nggak tahu apa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui apa yang akan saya lakukan beberapa detik kemudian apakah saya minum atau saya istirahat Kata mereka Allah nggak tahu sampai saya melakukan perbuatan tersebut. Mengingkari ilmu Allah Subhanahu wa taala maha luas. Ketika menyebar bid'ah ini di Basrah, ada dua orang dari kalangan tabi'in. Mereka menemui mereka berangkat ke Mekah untuk menemui siapa saja dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada para sahabat. Nih lihat pentingnya. Kembali kepada ulama ketika muncul fitnah. Tidak berkesimpulan sendiri. Tidak merasa cukup dengan ilmunya. Ketika muncul fitnah, maka mereka mencari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pun berangkat ke Makkah Lalu mereka pun bertemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala Maka keduanya pun menceritakan tentang fitnah yang terjadi di Basrah. Sekelompok orang yang ingkar kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan itu, Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma ketika beliau mendengarkan sekelompok orang yang ingkar kepada takdir Allah Subhanahu wa taala maka beliau mengatakan akhbirhum akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bara'un minni فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله حتى يؤمن بالقدر sampaikan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka, mereka juga berlepas diri dariku. Tidak ada hubungan. Beliau tidak mengatakan kepada dua ini sudahlah, enggak usah dipermasalahkan. Itu pendapat mereka, ya sudah terserah mereka. Itu istihad mereka, ya mau gimana lagi? Jangan ribut. Bukan itu nasihat Abdullah bin Umar Nah, Sayyid Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beritakan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka. Mereka juga berlepas diri dari. Tidak ada hubungan dari Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya. Kalau salah seorang mereka menginfakkan emas sebesar bukit Uhud, Allah tidak akan menerima infak itu hingga dia beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa Lalu kemudian beliau menyebutkan hadis yang masyhur dengan sebutan hadis Jibril. Ketika Jibril datang dalam sosok seorang manusia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diantara yang ditanyakan tentang iman. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang rukun iman, antum inalillah, wa malaikatih wa kutubihi wa rasulihi, wal yamil akhir wa antum inalil qadari khairihi wa syarihi engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir dan beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik dan yang buruk. Rukun iman diingkari. Kata nomor aku berlepas diri dari mereka. Tidak ada hubungan. Dan itu sudah diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa hidupnya beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-qadariyatu majusu hadhihi ummah. Fa in maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tatba'u janazatahum. Qadariyah itu adalah majusinya umat ini. Kalau mereka itu sakit jangan kalian menjenguk mereka. Kalau mereka mati jangan kalian mengantar jenazahnya. Ini sikap yang tegas. Kenapa? terhadap orang-orang yang menyelisihi Alkitab buat Sunnah. Menyelisihi prinsip-prinsip Islam. Ada sikap. Dan ini bagian dari kesempurnaan iman seorang. Dia mencintai seorang karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia benci kepada seorang juga karena Allah azza wa Maka dibangun di atas prinsip ini maka ada prinsip yang berikutnya yang juga menjadi faedah ahli sunnah wal jamaah yang bertujuan untuk memelihara Islam yang sahih dan untuk menegakkan Islam dan kaidah-kaidah prinsip-prinsip Islam yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Maka ahlu sunnah juga menegakkan kaidah ar-raddu al mukhalif membantah orang yang menyelisihi kebenaran. Al-Haq dijelaskan, penyimpangan dibantah. Itu prinsip ahlu sunnah jamaah. Sebab Islam itu akan tetap terjaga dan terpelihara dengan cara apa? Tasfiyah wa tarbiyah. Yang dimaksud tasfiyah menjernihkan, membersihkan membersihkan berbagai macam keyakinan-keyakinan yang batin yang bercokol pada diri-diri kaum muslimin, diri-diri umat ini dari keyakinan syirik, keyakinan kufur, keyakinan bid'ah dan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang lainnya. Maka harus kenal wal jamaah di atas prinsip mereka berusaha untuk mentasbih, menjernihkan ini semua membersihkan Islam dari berbagai macam noda-noda yang hendak melekat di dalam. Makanya Ahlus Sunnah wal dari dulu prinsip para ulama membantah orang yang menyelisihi al-haq. Membantah orang yang menyelisihi al-haq dan memberikan peringatan dari mereka. Manhaj ini dari mana? Membantah orang-orang yang menyelisih al-haq. Itu prinsip dari mana? Prinsip itu dari Al-Qur'anul Karim. Prinsip itu dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun di dalam Al-Qur'an Karim Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah Ali Imran هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله Dialah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran ini. Di dalam Al-Quran, ayat-ayat itu terbagi menjadi dua. Ada ayat-ayat yang muhkam, Ayat muhkam itu ayat yang jelas. Maknanya tidak bisa dipelintir ke sana kemari. Ayatnya jelas, maknanya jelas. Ada pula ayat-ayat yang samar. Ayat itu tentu bermakna al-haq. Tapi karena terkadang memiliki lafaz yang sifat umum, maka dibawa oleh ahlul batin untuk mengarahkan ayat tersebut untuk menyesuaikan dengan hawa nafsu mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan orang-orang yang suka mengikuti ayat-ayat yang samar tersebut, ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut, maka mereka itulah orang-orang yang dalam diri mereka terdapat penyimpangan berusaha mencari-cari penakwilan dan mencari fitnah Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim beliau memperingatkan Aisyah radhiyallahu anha memperingatkan istri beliau ketika menjelaskan ayat ini beliau mengatakan wa idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tashabaha min fa ulaika alladziina sammahumullah fahdharuhum Apabila engkau melihat orang yang suka mencari makna yang samar-samar dari ayat-ayat Allah, maka mereka itulah yang disebut oleh Allah di dalam ayat ini. Hati-hati kalian dari mereka. Jadi Rasulullah SAW memberi peringatan. Hati-hati kalian dari mereka. Ini bantahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap orang-orang yang mengikuti hawa nafsu lalu kemudian berusaha mencari-cari pembenaran terhadap penyimpangan yang ada dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena ayat-ayat Al-Qur'an ini kadang-kadang dipelintir. Dipelintir maknanya disesuaikan dengan hawa nafsu. Jangankan kaum muslimin, nasara pakai ayat Al-Qur'an mengatakan bahwa di dalam Al-Quran itu ada keyakinan Trinitas. Yang mana itu? Kata mereka firman Allah, Inna nahnu nazzalna zikra. Sesungguhnya kami, dan di situ disebut kami. Berarti Allah tidak sendirian. Nahnu, nahnu itu kan itu lebih dari satu. Berarti dalam Al-Quran banyak ayat-ayat yang membenarkan pemahaman Trinitas. Kalau orang yang jahil tidak mahu bahasa Arab ya terbawa. Padahal kata nahdu di dalam bahasa Arab di antara maknanya adalah seseorang seseorang sendirian bisa mengatakan dirinya nahnu. Tujuannya adalah untuk mengagumkan dirinya sendiri. Maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan nahnu tidak menunjukkan bahwa ada yang bersama Allah. Ailahun Allah. Apakah ada sesembahan bersama Allah Subhanahu wa taala? Tapi yang dimaksud nahnu yakni Allah Subhanahu wa taala sendiri namun disebutkan dengan lafaz nahnu min dari ta'zim. Allah mengagungkan dirinya. Itu di antara makna bahasa Arab. Ini salah satu contoh ayat-ayat yang terjadi. Ya. Apalagi kalau sudah musim-musim semaraknya pilkada, uh, tidak jarang ayat-ayat itu muncul untuk menjatuhkan yang lain. Ayatnya tidak bermakna demikian, tapi punya tujuan untuk menjatuhkan karena yang lain. La taqrabu hadhihi syajarah. Jangan kalian mencoblos yang ada lambang pohonnya. Itu artinya. Ya. Nah, ya, itu bakarah-bakarah juga masuk pula ke situ. Inna Allah ya murkum an tazbahu bakarah. Bakarah beli, jangan ditusuk. Dan seterusnya. Masing-masing berusaha memahami. Walhamdulillah. Al-Quranul Karim. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan dengan begitu rinci. Dengan bimbingan dan pemahaman para ulama salaf, maka ayat dan hadis tidak mudah untuk dipelintir ke sana kemari. Sehingga ketika ada pemahaman yang menyimpang, para ulama langsung bangkit untuk menjelaskan dan membantah yang menyelisihi al-haq. Dari zaman para sahabat, lihat para sahabat membantah khawarij. Ya, setelah menyebarnya penulisan-penulisan memindahkan ilmu dari data ke kitab-kitab para ulama pun mulai menulis menulis kitab-kitab yang membantah ahlul bid'ah ya, terhadap penyimpangan-penyimpangan mereka karena mereka meyakini bahwa membantah ahlul bid'ah orang-orang yang menyuci al-haq adalah bagian dari jihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Yahya bin Ma'in rahimahullah taala beliau mengatakan azabu anis sunnah azabu anis sunnah afdalu min al jihad sabilillah. Membela sunnah itu lebih utama daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang bertanya kepada Yahya bin Ma'in, "Ar-rajul yunfiqu malahu ويتعب نفسه ويجاهد هذا أفضل منه orang menginfakkan hartanya dan dia melelahkan dirinya dalam ibadah berjihad tetap orang yang membela sunnah lebih afdol dari mereka kata Yahya bin Ma'in na'am dikutir iya bahkan lebih afdol dan lebih afdol disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah sebagaimana yang dinukil dalam Majmu' al-Fatawa kata beliau wa masalu a'immatil bidah min ahli al-maqalat al-mukhalifati lil kitab was sunnah أو العبادات المخالفة للكتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين seperti perkataan-perkataan para tokoh-tokoh bid'ah. Dari mereka yang membawa makalah-makalah yang menyelisih Alkitab wa Sunnah atau ibadah-ibadah yang menyelisih Alkitab wa Sunnah, maka menjelaskan tentang keadaan mereka dan memberi peringatan kepada umat dari mereka adalah perkara yang wajib berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Lalu beliau menukil perkataan Al-Imam Ahmad rahimahullah. Ketika beliau ditanya, seseorang sholat, berpuasa, beriktikaf, apakah ini lebih afdal daripada seorang yang berbicara membantah ahlul bid'ah? Kata Imam Ahmad, kalau seorang sholat, puasa, etikaf, itu untuk masalah dirinya sendiri. Amma idha takallama fi al-bid'ah fahada lain Ada ada pun ketika dia berbicara tentang ahli bidah, maka ini untuk kemaslahatan yang lain, kemaslahatan kaum muslimin. Maka ini lebih afdal. Ini lebih afdal. Dan ini tujuannya adalah untuk senantiasa memelihara Islam yang murni, bersih dari berbagai macam kotoran penyimpangan. Kemudian di atas prinsip ahlu sunnah wal jamaah mereka sangat mementingkan dan menjadikan prioritas di dalam dakwah mereka adalah tauhidullah subhanahu wa ta'ala mentauhidkan Allah memurnikan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala memahamkan kepada umat ini makna dari kalimat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Memahami dengan baik dan memahamkan kepada mereka bahwa la ilaha illallah bukanlah hanya sebuah ucapan yang diucapkan melalui lisan. Namun kalimat la ilaha illallah, persaksian la ilaha illallah itu bermanfaat ketika seseorang memahami maknanya dan beramal sesuai kandungan dan konsekuensi dari la ilaha illallah itu. Ketika Wahab bin Munabbih rahimahullah beliau ditanya, "Bukankah la ilaha illallah itu adalah kunci untuk membuka pintu surga?" Kata Wahab bin Munabbih, "Iya, betul. Itu adalah kuncinya." Namun bukankah setiap kunci itu memiliki gerigi? Apabila geriginya itu benar, terbuka pintunya. Tapi kalau gerinya tidak benar, tidak akan terbuka. Dan gerigi dari la ilaha illallah itu adalah syurutu la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Maka ini penting untuk dipelajari oleh kaum muslimin. Apa itu syarat la ilaha illallah? Apa makna la ilaha illallah? Konsekuensi la ilaha illallah? Apa lawan dari la ilaha illallah yang apabila seorang melakukannya dapat menyebabkan batalnya keislaman. Demikian pula makna Muhammad sebagai Rasulullah bukan hanya sekedar diucapkan, tapi seorang berusaha memahami maknanya, meyakini Muhammad sebagai Rasulullah ada konsekuensinya. Mentaati apa saja yang diperintahkan oleh Rasulullah, meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Rasulullah, membenarkan apa saja yang diberitakan oleh Rasulullah dan dia tidak melakukan ibadah kecuali berdasarkan bimbingan dan syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara prinsip ahlu sunnah wal jamaah adalah prinsip untuk memelihara ketentraman dan keamanan di dalam negeri mereka dengan menegakkan prinsip kewajiban untuk taat, kewajiban untuk taat kepada penguasa. Ini di antara prinsip yang sangat agung dari prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Sebab mereka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, athi'u Allah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri di antara maknanya adalah al-umara, penguasa. Kewajiban taat kepada penguasa, baik penguasa itu saleh atau penguasa yang zalim yang merampas harta rakyat yang zalim kepada rakyat yang membebani rakyat dengan hal-hal yang tidak wajib secara syar'i kepada mereka tetap harus taat tetap harus taat bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Hudzaifah bin Yaman kata Nabi alaihi salatu wasallam yakunu ba'di a'immah يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس akan muncul para penguasa-penguasa setelahmu yang mereka mengambil bimbingan bukan dengan bimbinganku mengambil sunnah bukan dengan sunnahku dan akan muncul orang-orang yang akan memimpin mereka yang akan memimpin kaum muslimin hati mereka hati syaitan bisa dibayangkan hatinya hati syaitan kulubuhum qulubu syaitan gimana kalau hati syaitan dalam jasad manusia jadi jasadnya manusia normal hatinya saja hati syaitan Seperti apa hati setan itu? Ya kalau membunuh kaum muslimin ringan. Ya. Merampas harta kaum muslimin ringan. Itu hati setan. Sangat ringan tangan untuk menggolimi rakyatnya. Itu hati setan. Mementingkan diri sendiri. Meskipun orang lain dirugikan. Ini hati setan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan muncul orang-orang yang memimpin kalian hatinya hati syaitan dalam jasad manusia. Lalu kemudian para sahabat bertanya, apa yang kau perintahkan kepada kami ya Rasulullah apabila kami menghadapi kondisi demikian? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah Rasulullah mengatakan Kalian keluar ke jalan-jalan. Ajak anak-anak kalian, ajak ibu-ibu. Memeriahkan yel-yel demonstrasi. Bukan itu bimbingan Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah mengatakan lawan pemimpin yang seperti itu? Terus melakukan gerakan. Gerakan bawah tanah. Gerakan cacing Bukan itu bimbingan Rasulullah SAW. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tasma' wa tuti'u lil amir wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk tetap kamu mendengar dan taat kepada pemimpinmu meskipun punggungmu dipukul dan meskipun hartamu dirampas. sudah pernah ada yang dipukul Jokowi Hah? atau dipukul aparat misalnya Hah? atau dirampas hartanya dipukul insya Allah mudah-mudahan belum ada tapi kalaupun terjadi demikian mereka berbuat zalim kepada rakyat taat taat kepada penguasa sebab adanya penguasa dan dibawa penguasa yang ada dalam satu pemerintahan itu lebih mampu untuk mencegah berbagai macam kerusakan-kerusakan. Yang apabila seorang akan melakukan perlawanan dan pemberontakan, itu akan menimbul, menimbulkan kerusakan yang lebih parah dari kerusakan yang ada pada penguasa Dan itu subhanallah terjadi. Lihat di mana kondisi sebagian negara-negara Islam Ketika mereka lakukan kudeta, memaksakan penguasanya untuk turun. alhamdulillah pertumpahan darah yang seakan tidak kunjung berhenti sampai detik ini terus terjadi pertumpahan darah. Maka keselamatan itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah kembali kepada Al-Qur'an Sunnah memahami Islam dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah maka itulah yang akan membawa kita kepada ketentraman, keamanan dalam kehidupan dunia demikian pula akhirat. Dan di antara prinsip ahlu sunnah wal jamaah dan mungkin ini yang terakhir yang ingin saya sebutkan di antara prinsip ahlu sunnah wal jamaah adalah mengikuti bimbingan para ulama al-kibar memuliakan mereka sebab termasuk di antara ulil amri yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang kita diperintahkan untuk taat kepada mereka adalah al-ulama وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم la'alimahu alladziina yastambiquna minhum. Ayat ini anjuran ketika terjadi problem jangan tergesa-gesa menyebarkan, jangan tergesa-gesa memfonis, menetapkan sebuah hukum, namun kembalikan terlebih dahulu kepada ulama. Maka termasuk antara prinsip ahlu sunnah, ahlu sunnah senantiasa berjalan di atas bimbingan para ulama sunnah pada setiap zaman Itulah yang kemudian menyelamatkan mereka dari berbagai macam fitnah. Menyelamatkan mereka dari berbagai macam kesesatan. Ketika muncul satu fitnah, maka dengan bimbingan para ulama, para ulama berusaha untuk menyelamatkan mereka. Sehingga mereka alhamdulillah terus terjaga dan terpelihara dengan sikap komitmen mereka di atas sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira sampai di sini, insya Allah. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian lebih dan kurangnya mohon maafkan Allah Ta'ala al